Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam beribadah? Kalau nggak salah saya dulu pernah ditanyakan juga di pengajian ini. Tapi udah apa kita bahas lagi. Jadi banyak kiat-kiat agar istiqomah. Yang satu tentunya kita harus tahu dulu fadilah amal yang akan kita lakukan. Jadi kadang kalau main ibadah aja, sementara kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan dari amalan tersebut, kurang jadinya. Mau ngejar target tuh kurang sebagai contoh, contoh sebelum contoh ibadah ya, contoh dunia. Apa namanya bisnis MLM itu ya? Walaupun itu nggak syar'i di MLM yang anu ngejar target kan? Kalau makin banyak apa? Makin banyak jaringannya, makin besar juga yang akan kita dapat dapatkan. Begitu kita tahu keuntungan yang akan kita dapatkan, kalau kita dapat misalkan 50 orang, kita dapat mobil. Semangat gak kita? Semangat kan? Saya harus berusaha menjaring 50 orang. Kalau perlu saya yang bayar dia agar saya dapat mau, agar saya dapat mobil. Karena ada ada apa namanya? Ada fadilah yang kita dapatkan ketika kita bekerja tadi. Sama seperti ibadah. Ibadah itu kalau kita nggak tahu fadilah apa yang akan kita dapatkan ketika kita apa namanya mengamalkannya, jadi kadang kurang kecuali yang imannya kuat. Nah, kita harus tahu dulu fadilahnya. Misalkan sholawat, Kayak tadi salawat yang ibu baca. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Biar diqala silati adrikni ya Rasulullah. Apa fadilah salawat itu? Yang kita baca itu apa? Itu salawat bagus. Di antaranya barang siapa yang setiap malam membacanya 300 kali salawat tersebut. Maka insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan semua. Bukan oh, enak kan? Baca. Setiap malam baca. Tiga. Kenapa? Biar hajat saya besok dikabulkan oleh Allah subhanahu wa jadi kita tiap malam istiqomah. Ada lagi selawat Nabi Khidir. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih kamal nihayat nali kamalika wa adada kamalih. Apa fadilahnya ini? Biar saya bisa baca ini. Kenapa? Barang siapa yang sehari membaca 80 kali selawat Nabi Khidir, insya Allah akan diberikan cepat dalam menghafal. Wah, oh, ini biasanya anak-anak santri ini semangat bacanya ini. Karena mereka butuh kan butuh penopang agar mereka cerdas. Mereka ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin kitab, ngapalin bahasa Arab. Jadi butuh sesuatu yang berotak mereka cerdas. Ah, baca. Sawat Nabi Hi, dia 80. Dia akan semangat. Dia gak mau ketinggalan. Apalagi, misalnya, solawat dulu. Solawat ini apa? Solawat yang bagus tuh. Apa, -apa itu? Allahumma salli salam abin. Allahumma salli salatan kamilat. Solawat nariyah. Kalau siapa yang bacanya 40 kali, sama hajatnya kabul juga baca. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin ladzi talhallu bil uqad wa tarfijur bil qurab. Lalu ada lagi salawat apa fa al-fatih. Allahumma salli ala fatih Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal untuk diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita ketika kita mengetahui fadilahnya, kita akan semangat membacanya. Termasuk istiqomah membaca doa sapar misalnya. Apa sih fadilah yang saya dapatkan ketika membaca doa sapar itu? Kenapa harus dibaca? Setiap saya berjalan harus istiqomah membaca. Ketika kita tahu, insya Allah nanti di jalan akan dijaga oleh Allah. Insya Allah, kalaupun meninggal di perjalanan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena dia sudah menitipkan imannya kepada Allah di dalam doa tersebut. Maka kita jadi semangat. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharna sampai terakhir. Salat, salat duha. Kenapa harus salat duha? Agar apa saya ini? Kita harus tahu dulu fadilahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghina ma'az-zina wala faqra ma'ad-duha. Enggak akan kaya orang yang zina, enggak akan kaya. Ini udah Buya sering sampaikan. Coba lihat orang-orang yang zina-zina itu. Apa istilahnya? ST, short time, long time. Tahu juga Habib ya, ya dulu saya razia terus <laughs> sama kawan-kawan DPI ya. Short time, long time, short time sekian ratus ribu, long time sekian ratus ribu dan sebagainya. Minimal tuh 800 ribu. Itu yang kelas-kelas tua itu. Yang muda-muda 20-30 tahun jutaan Pak Haji. Itu belum booking roomnya. Terus sekali anu sejuta, dua juta. Sekali pelanggan dua juta. Sejuta lah anggap. Semalam bisa dapat lima pelanggan. Sehari lima juta. Tapi kok nggak ada beli mobil? HP-nya jelek, rumah nggak ada, kemana uang yang dihasilkan? Nabi sudah bersabda, nggak akan kaya orang yang berzi, berzina. La nama azina, Tidak akan kaya orang yang berzina. Sekali saja tidak akan kaya. Tidak bakalan kaya. Wala faqra ma'adduha. Dan tidak akan miskin orang yang selalu sholat du, duha. Saya kaget begitu ada Pak Sandiaga Yuno itu ditanya. Kok kamu bisa kaya seperti ini? Pak Sandi itu. Apa dia bilang? Dari balik sampai sekarang nggak pernah meninggalkan sholat duha kata beliau. Bukan saya muji beliau ya, bukan. Tapi pernah di salah satu wawancara beliau bilang gitu, nggak pernah meninggalkan sholat duha. Berapa triliun hartanya? Memang betul sholat duha itu. Tapi tentu harus istiqomah. Jangan akhir bulan doang ya Awal bulan tinggal. Istiqomah. Nah, kita tahu fadilahnya, tentu di samping itu juga mendapatkan pahala dan ridho Allah. Cuman kadang kita ini imannya masih lemah. Salawat, biar dapat salawat, biar dapat syafaat Nabi Muhammad. Kenapa salat duha? Biar dapat pahala. Kadang kalau iming-iming gitu doang, kadang masih malas. Tapi kenapa salat duha? Biar kau kaya. Ah, semangat ya. Jadi tahu dulu fadilahnya. Kenapa harus baca waqiah? Barang siapa yang selalu baca waqiah setiap hari sekoma, tidak akan dia tidak akan pernah miskin selamanya. Oh, baca terus waqiah. Dan amalan-amalan yang lain, zikirnya, baca talib. Kenapa talib? Terus tahu dulu fadilahnya. Yang kedua, tentu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ibadah yang kita lakukan, makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mempertebal iman kita. Karena iman itu berbolak-balik. Mari kita baca doa ya mukallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku dalam agamamu wa ala taatika dan taat kepadamu wa ala sunnati Rasulillah SAW dan tetapkan hatiku kepada sunnah Rasulullah. Kadang kalau iman tipis malas. Istiqomah salat witir. Tahu fadilahnya salat witir itu apa? Tahu kita. Kadang iman tipis. Begitu iman tipis, malas salat witir capek ah, udah lepas tuh tulang rusuk nih Langsung tidur ah. Nah, itu iman tipis. Ah, cara istiqomah apa? Tebalkan iman. Bagaimana cara menebalkan iman? Tentu langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, cara agar istiqomah adalah ingat memperbanyak ingat mati. Memperbanyak ingat mati. Begitu kita malas, sekarang malas nih. Saya sering istiqomah baca Quran. Tiba-tiba malas. Ah, ingat mati. Nanti kalau saya tak baca habis ini mati, bagaimana nasib saya? Ah, gitu. Saya istiqomah salat subuh, tiba-tiba tidak salat subuh. Ah, mikir, nanti kalau saya mati bagaimana? Sering ingat mati. Itu kadang menambah rasa takut. Ingat mati itu jangan siang hari. Kalau siang hari kurang efek. Ingat mati itu malam-malam. Matikan lampu depan kuburan. Kan? Jangan takut. Takut hantu, pocong, kuntilanak. Rampun dan takut bantu pocong, kuntilanak keluar bahasa Pontianak ya. Itu menambahkan kamar itu jangan wallpaper anu, wallpaper apa? Binatang lah, kuburan. Taruh depan kuburan dulu. Tahu Kenapa taruh kuburan ini? Biar ingat mati Ustaz. Wallpaper HP itu enggak salah. Ini bu ibu Masya Allah fotonya beginilah begini. Taruh aja foto jenazah di situ. Wallpaper. Begitu lihat HP ingat mati. Astagfirullah. Ya, Begitu lihat tapi ingat kan mati. Karena begitu kita ingat mati, kita jadi takut. Malam-malam itu ngefek. Coba kalau sekarang saya ngomong mati, kita di kuburan nanti sendirian, tidak ada yang menemani, gelap. Gimana perang ini nggak bisa bayangin. Nah, coba ibu malam-malam jam 12 malam mikir, muhasabah, ingat mati sambil baring. Besok saya dikubur bakal begini baring, hanya ditemani kain kafan, gelap, tidak ada orang. Bagaimana nasib saya? Takut kan? Begitu takut, kita jadi semangat beribadah. Bisa jadi saat itu kita langsung mau sholat. Kenapa? Takut, saya mau nambah amal nanti. Biar saya selamat di alamku kubur. Semangat kita. Semangat. Kadang ini kita tuh terlalu banyak cinta dunia. Sehingga sudah berharap pasti masuk surga. Nah, cinta dunia itulah yang menyebabkan kita tidak istiqomah. Istiqomah. Setan itu selalu dibuat kita tertipu dengan amal ibadah. Termasuklah berdakwah ini. Namanya hurur, tertipu. Imam Ghazali itu menyebutkan dulu Buya pernah ngaji kita apa nama kita? Apa yang kita? Imam Ghazali yang gurur-gurur itu. Orang-orang tadi kasful gurur. Apa? Kasful gurur? Hah? Kasful gurur, kasful gurur wat apa? Al kasfi wat tabyin. Karya Imam Ghazali. Saya ada MP3-nya. Lengkap 30 bab. Di antara gurur apa? Orang-orang yang dekatkan diri kepada Allah. Termasuk bisa tertipu banyak. Misalnya kita berdakwah, oh saya berjuang di radio. Radio udah. Ya, saya yang penting berjuang di radio aja. Salat duha nggak perlu, salat ini nggak perlu, zikir nggak perlu, salawat nggak perlu. Saya cukup berdakwah di radio, insya Allah masuk surga. Tertipu dengan tipuan saya, setannya. Oh saya saya bangun pesantren, bangun pesantren nih, saya bangun masjid, saya bangun asrama, saya bangun WC, udah cukup. Saya nggak perlu sholat sunnah, saya nggak perlu baca Quran, saya nggak perlu berzikir lagi. Kenapa? Saya sudah ada jariah saya, sudah pasti masuk surga. Tertipu dia, tertipu dengan amal ibadahnya. Maka kata Imam Ghazali itu ibadah itu seperti menebar jaring. Makin banyak jaring kita sebarkan, makin banyak ikan yang didapat. Makin banyak ibadah yang kita lakukan, makin besar kesempatan masuk surga. Karena kita bangun WC untuk pondok pesantren, ternyata ada yang tidak ikhlas di situ. Gak bisa kita masuk surga dengan bangun WC. Eh, kita ada bangun masjid di pesantren lain misalkan. Bisa jadi kita masuk surga lewat sini. Karena kita sodako kepada anak yatim. Eh, ternyata nggak bisa masuk surga. Lewat sedekah anak yatim. Kenapa? Ya tadi itu, niat kasih anak yatim, maknya kita incar. Ternyata kita ada amal lain. Apa? Selawat istiqomah tiap hari 100 kali. Nah, masuk surga lewat pintu ini. Nggak jadi lewat pintu ini. Tapi kalau kita itu terus, ya, kita cuma mengharapkan ini. ah dengan mengetahui skema yang demikian, maka kita bisa menjadi istiqomah. Istiqomah. Tentu yang kelima, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minal mustaqimina fil ibadah. Ya Allah jadikan aku istiqomah, jadikan aku istiqomah, jadikan aku istiqomah dalam ibadah ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam bisawab.